Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pelajaran atau permasalahan jahiliyah yang ke-57 dan 58, sekarang kita akan masuki permasalahan jahiliyah yang ke-59. Yang mana pembahasan ini nanti barakallahu fikum mengenai bahwasannya orang-orang jahiliyah Ketika kalah dalam berdebat atau hujahnya terpatahkan atau kalah, mereka menempuh cara lain atau jalan lain, yaitu mencaci maki, menghina, atau menjuluki pemegang kebenaran itu dengan gelar-gelar yang jelek yang membuat manusia lari dari kebenaran tersebut. Allah musta'an. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatu at-tasi'atu wal khamsun, permasalahan yang ke-59. Talqibu ahli al-huda was sawabi bis-sabiati wal hasyawiyyah. Termasuk perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah mereka menggelari ahlul huda, orang pemegang kebenaran, pemegang petunjuk waswab dan pemegang kebenaran <clears throat> bisabiah dengan dikatakan sabiah, saibah, sabiah itu adalah orang yang keluar dari agamanya. Nah, orang yang keluar dari agamanya atau orang yang keluar dari kebenaran itu julukan mereka. Wal hasyawiyah dan mereka juga menggelari pemegang kebenaran, pemegang petunjuk dengan hasyawiyah Hasyawiyah itu orang yang memiliki ucapan yang tidak ada faedahnya. Tujuannya apa para fikum gelar-gelar seperti ini? Tujuannya agar orang-orang yang memandang kebenaran tersebut menjadi seakan-akan kebatilan. Nah, karena orang jahiliyah seperti itu keadaannya. Ketika kalah dalam argumen atau bukti atau dalil, mereka menempuh jalan ini. Wah, ahlu sunnah atau misalkan ahlul hak itu mereka itu orang-orang yang tidak paham. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agamanya. Mereka adalah orang-orang yang berbicara tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Akhirnya orang-orang yang memandang selama ini kebenaran itu benar, akhirnya seakan-akan nampak di hadapan mereka kebatilan. Allah musta'an. Nah. Dan ini semuanya barakallahu fikum hafizakumullah tidak lain adalah sunnatul yahud, adalah jalannya atau prinsipnya orang-orang Yahud wal iyad billah. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah min manahiji ahli jahiliyah termasuk prinsip atau jalan-jalannya orang-orang jahiliyah ihtiqaruhum li ahli huda sikap mereka meremehkan nah mereka meremehkan terhadap pemegang petunjuk atau pemegang kebenaran wa talqibuhum bil alqabis syani'ah al munaffirah dan perbuatan mereka memberikan gelar kepada pemegang kebenaran dengan gelar-gelar yang sangat jelek dan membuat lari. Jadi gelar-gelar yang mereka lontarkan untuk pemegang kebenaran ini membuat manusia lari dari kebenaran. Oh, ternyata pemegang kebenaran ternyata batil misalkan. Gara-gara atau sebabnya karena mereka orang-orang jahiliyah memberikan gelar yang tidak pantas tadi barakallahu fikum. Yaqulun, mereka mengatakan sabiatun. Si fulan sa'ibat sabiatun. Sabi'atun wasabi'u huwal khariju 'anid din. As-sabi itu adalah orang yang keluar dari agamanya. Fayusammuna ahlul haqqi bisabi'ati al-kharijin al-haqqi. Maka mereka orang jahiliyah menamakan pemegang kebenaran dengan sabi'ah. Dengan sabi'ah al-kharijin al-haqqi, orang-orang yang keluar dari kebenaran. Bayangkan ini. Pemegang kebenaran pasti akan diuji dan pasti akan dicaci maki seperti ini keadaannya ujian, halangan, rintangan, gunjingan, makian itu perkara yang sunnatullah ya azza wajal. Perkara yang Allah telah tetapkan bagi pemegang kebenaran. 6. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala a'jafa hadhihi sunnatur rahmani. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih di dalam kitab beliau Nunniyah. Yang namanya kebenaran itu mansurun wa mutahanun, pasti akan ditolong dan diuji Fala ta'jab, maka jangan engkau merasa heran. Fahadai sunnatur rahmani, maka dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemegang kebenaran pasti akan diuji dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya al haqqa fi 'urfihim ma kanu min al kufri wad dalal. Karena kebenaran menurut mereka atau menurut kebiasaan mereka adalah sesuatu yang mereka dahulu berada di atas kekufuran atau berubah kekufuran, wadhalal dan kesesatan. Itulah kebenaran menurut mereka. Jadi kebenaran menurut sangkaan mereka atau urf mereka, kebiasaan mereka, kebenaran itu adalah orang-orang yang mereka itu berada di atas apa? kekufuran dan kesesatan. Faman ittaba'a ar-rasula fahuwa sabiun. Perhatikan ini, tuduhan yang sangat keji libul haqaiq memutarbalikkan fakta, maka barang siapa yang mengikuti Rasul, maka dia dikatakan sabi Dikatakan sabiun yakni al-kharij 'anid din, orang yang keluar daripada agama. Ay kharijun an 'adatihim wa taqalidihim wa madhhabihim wa nizamihim. Yaitu orang tersebut keluar dari adat istiadat mereka dan keluar dari apa? Dari taklidnya mereka dan keluar dari madhab mereka dan keluar dari aturan atau tata cara mereka wama wajadu 'alaihi aba'ahum dan mereka adalah orang-orang yang keluar dari perkara yang dahulu para bapak-bapak mereka berada di atasnya. Wa yusammunahu hasyawiyan. Dan mereka pun juga menamakan apa? Pemegang kebenaran hasyawiyan minal haswi. Wa huwa asy-syai'ul ladzi la fa'idata minhu. Naam. Al-haswi eh, kata beliau ada asyai' sesuatu yang tidak ada faedahnya darinya. Jadi dia berbicara pun tidak ada faedahnya gitu loh. Allah musta'an. Wa hasmul kalam, eh, sebuah kalam dikatakan hasmu huwal kalamu alladhi laysa fihi faedah Ucapan yang di dalamnya tidak ada faedahnya. Ucapan <coughs> yang di dalamnya tidak ada faedahnya. Ini disebutkan hasmul kalam. Jadi kalam itu karena ya, eh, al-kalam na barakallahu fikum hasmiyun misalkan. Ya, karena karena ucapan tersebut tidak ada faedahnya. Nah, ini tuduhan mereka terhadap pemegang kebenaran. Allah musta'an wa yusammunahum mutaakhirin wa Dan bahkan mereka menamakan pemegang kebenaran tersebut atau pemegang petunjuk tersebut dengan sathamyin, orang-orang yang terlambat, mutaakhirin orang-orang belakangan, ketinggalan zaman itu, wa orang-orang yang kaku. Ila ghairi dzalik al alfat. Nah, barakallahu fikum atau yang selain itu daripada lafaz-lafaz yang ada. Intinya cacian makian hinaan untuk membuat manusia apa lari daripada kebenaran. Allah musta'an. Naam. Lakin akan tetapi hadza la yadurru ahlal haq. Naam. Akan tetapi yang seperti ini tidak membahayakan ahlul haq. Tidak membahayakan pemegang kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqqi. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah." Naam. Dalam riwayat lain hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa terus menerus kebenaran atau ada dari kalangan umatku. Na barakallahu fikum kebenaran yang senantiasa nampak unggul di atas kebatilan barakallahu fikum. Naam. Nam zahiri al-haq nampak di atas kebenaran. La yadurruhum tidak membahayakan mereka, tidak membahayakan ahli hak Man khalafahum orang yang menyelisih mereka. Wala man khodalahum Tidak pula membahayakan al-haq orang yang merendahkan, mengejek, mencaci maki al-haq tersebut. Hingga mendekati hari kiamat. Hingga mendekati hari hari kiamat. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taqumas hatta hatta ya'ti amurah, hingga datang nah barakallahu fikum perkara Allah Subhanahu wa taala atau hingga tegak hari kiamat maksudnya hatta namkur ila kiamat eh, hatta kurbi yang kiamat hingga mendekati hari kiamat bukan ketika hari kiamat tersebut karena ketika hari kiamat tegak barakallahu fikum tidak ada lagi kebenaran. Semuanya adanya kejelekan, kehancuran barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu e, semua makna yang kita jumpai atau kita baca bahwasanya kebenaran akan senantiasa langgeng dan akan senantiasa nampak hingga tegak hari kiamat maksudnya hingga mendekati hari kiamat. Karena Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'ah illa 'ala khalqi." Tidaklah tegak hari kiamat melainkan apa? Melainkan na barakallahu fikum Naam berada di atas apa? Orang-orang yang jahat atau jelek di muka bumi ini. Jadi ketika tinggal orang jelek, orang jahat baru tegak hari kiamat. Karena di akhir zaman nanti barakallahu fikum ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah angin yang sangat halus dan lembut. Kemudian ahlul haq pemegang kebenaran mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencium angin tersebut. Nah, mata menghirup angin tersebut. Kemudian tinggallah orang-orang nah barakallahu fikum orang-orang jahat. Wallahu billah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan tidak membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. La yadurukum man dhalla idza tataitum. Naam, tidak membahayakan kalian orang yang sesat manakala kalian berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa qaumun Nuhin qalu, maka kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka mengatakan, "Wa man raka? ittaba'aka illa alladziina hum aradhiluna badir ra'yi." Cacian, makian dan hinaan yang sangat Allah musta'an, sangat jelek, sangat keji. Kata kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka mengatakan, mana raka? tidaklah kami memandang engkau, melainkan yang mengikuti engkau adalah kecuali orang-orang apa? Melainkan yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang mereka itu rendahan di hadapan kami. Orang-orang yang tolol, yang tidak memiliki nah barakallahu fikum akal. Eh, yang mereka tidak memiliki akal. Allah musta'an. Nah, ai sadhanyun ma indahum tafkir ya kan? Mereka adalah orang-orang sadhanyun yang mereka itu tidak memiliki akal untuk berpikir. Ma indahum tafkir, tidak memiliki apa? pemikiran. Ittaba'uka min khair tafkir, mereka mengikuti dirimu tanpa berpikir. Amal uqala'u walladzina 'indahum razanatun falam yattabi'uk. Adapun orang-orang yang berakal, yang mereka memiliki kecerdasan dan pemikiran, maka mereka tidak akan mengikuti dirimu. Allah musta'an. Inilah kisah singkat mengenai keadaan orang jahiliyah ketika mereka kalah dalam argumen atau kalah dalam bukti dan dalil. Mereka menempuh jalan yang ini yang sering kita saksikan terkadang kita terhalangi gara-gara sebab seperti ini. Jadi mereka menuduh ahlu sunnah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal nggak seperti itu. Nah, ahlu sunnah keras, ahlu sunnah nggak pernah senyum, ahlu sunnah gini, gini, gini. Padahal nggak seperti itu. Kesalahan oknum per individu dibawa kepada seluruhnya. Ahlu sunnah itu kalau ketemu nggak salam, kalau ketemu nggak senyum. Padahal cuma satu orang, dua orang aja yang seperti itu. Nah, akhirnya membuat apa? Masyarakat yang mungkin dahulunya melihat ahlu sunnah itu bagus, akhirnya memandang, oh jelek, ahlu sunnah itu seperti itu ya